Semoga senantiasa dipelihara istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada guru kita Al-Habib Al-Ustaz Abdurrahman bin Ahmad Segar Mata'an Allah betul hayatih dan para alim ulama juga yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Timur segenap para hadirin dan hadirat pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Sallu ala Nabi Anta nurullahi fajaran بئس بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب هدينا جئتنا بالخير دينا يا ختام Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengumpulkan kita di Sa'ah Fatimiyah Saya pernah mendengar dulu Tausiah dari guru saya Al-Habibul Imam Umar bin Muhammad bin Hafiz Semoga Allah memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, memberikan berkah baginya Beliau pernah berkata, setiap hari ada sa'ah Fatiminya. Artinya jam Sayyidati Fatimah bintun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir berdoa yaitu menjelang waktu maghrib kayak begini makanya ibu-ibu kalau pengen jadi wanita yang bermanfaat hidupnya sering gunain waktu menjelang maghrib seperti digunakannya waktu ini oleh putri kesayangan Nabi kita Muhammad radhiyallahu anha wa ardhaha Para hadirin dan hadirat, semoga di saat Fatimiyah ini Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah memberikan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang masuk di bulan rojak. Bulan apa? Rojak, bukan Rejab. Rojak. Bulan apa? Rojak. Bulan ketujuh dari bulan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36 inna iddatas suhuri indallah itna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat Sesungguhnya jumlah bulan ada 12 yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an. Di hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan ada empat ashurul hurum atau bimakna bulan-bulan suci bersabda Nabi kita Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Inna ta'ata fiha a'zamu sawaba Wa innal ma'siyata fiha asyaddu iqaba Sungguh orang yang melakukan ketaatan Amal baik Di empat bulan ashurul hurum Maka pahalanya dikali lipatkan ganda lebih besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Biasanya kita ngaji kayak begini, bulan rojak pahalanya beda sama bulan-bulan lainnya. Karena bulan rojak termasuk ashurul hurum. Dikali lipat ganda pahala kita oleh Allah. Tapi kata Nabi, sungguh orang yang melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap perintah Allah, bermaksiat kepada Allah di empat bulan Ashurul Hurum maka hukumannya lebih berat dari Allah Subhanahu wa taala wa iyadu billah. Mudah-mudahan Allah jaga ketaatan kita padanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari 12 bulan apa aja? Apa enggak semuanya? Ini kan orang Islam semuanya ya. Ayo sebutin. Jadi saya tahu yang enggak apa siapa. 12 bulan. Yang pertama bulan. Dua. Sofa. Tiga. Empat. lima Innalillahi. Banyak yang nggak apal nih. Kita kosidahin aja biar apal ya. Ikut sama-sama insya Allah keberkahan majelis. Habib Abdurrahman kita apal nih insya Allah. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Awal akhir Jumadil awal Jumadil akhir Rojab Saban Ramadhan, Syawal Zulqaidah Dan Zulhijjah Muharram Safar Rabiul Rabiul Il Wal Jumadil Rajab Sa'ban Ramadan Syawal Zulqa'dah dan Zulhijjah itulah nama dua belas bulan sekali lagi Muharram Jumadil awal Jumadil akhir Rajab Sa'ban Ramadan Syawal Zulqaidah dan Zulhijjah dua belas bulan Islam. Emang kudu balik ke TPA juga. Baru apa? dua belas bulan Islam yang kita sudah sebutkan nomor satu Ramadan. Karena Ramadan itu Sayyidus Suhur, pimpinan dari seluruh bulan Islam. Kata alim ulama kesepakatan paling mulia nomor dua ashurul hurum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu datangnya sendirian bulan rojak bulan ketujuh. Yang tiga Tardun berurutan. Zulqodah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama. Jadi empat bulan ini dianjurkan kita banyak ibadah terutama bulan Rajab menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita makin semangat. Amin. Coba kalimat tauhid bunyinya gimana? La ilaha Kalimat tauhid la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Ada berapa huruf para hadirin? Pernah hitung nggak? Pernah hitung nggak? Kenapa nggak pernah? Pernah hitung nggak la ilaha illallah berapa huruf? Dua belas. La, lam, alif, ilaha, alif, lam, ha, lima. Illa alif lam alif. Allah alif lam lam ha. Ada berapa? 12. Dalam setahun berapa bulan? 12 bulan. Inti daripada kalimat la ilaha illallah adalah pada kata Allah. Inti kalimat la ilaha illallah berpusat pada kata Allah. Allah ada berapa huruf? Ada berapa huruf Allah? Lima. Empat. Oh, lima. Emang rukun Islam. Berapa huruf? Empat. Alif, lam, lam, ha. Empat huruf dalam 12 bulan. Yang bulan suci ada berapa? Empat. Kita lihat lagi hurufnya Allah.